Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> Kembali kita lanjutkan kita masuk pada bab yang ke-34 dari Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at tirmidhi rahimallahu rahmatan wasi'ah Musalib atau penulis rahimallahu taala akan membuat judul bab ini untuk menjelaskan tata cara atau bagaimanakah berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beliau dikutip dari Zadul Ma'ad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling fasih. Fasih itu artinya jelas. Orang yang paling jelas dan yang paling enak perkataannya. Dan yang paling cepat penyampaiannya, namun paling cepat juga penyampaiannya. Paling manis tutur katanya. <clears throat> Sehingga demikian manisnya tutur kata beliau sampai-sampai perkataan beliau itu menguasai seluruh hati. Menawan rohani. Ya, membuat rohani eh, tertawan. Dan ini diakui oleh musuh-musuhnya. Bahkan dan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ya, berbicara maka beliau berbicara dengan perkataan yang ya, mufassal, yang rinci, atau yang jelas al-mubin yang jelas. Karena jelas sampai-sampai jumlah kalimat-kalimatnya, kata-katanya bisa dihitung oleh orang yang mau menghitung. Ya, perkataan Nabi itu tidak hazin. Hazin itu nyerocos. Cepat. Ya. Ngebut yang nyerocos. Musrik ngebut. Layuhfad sehingga tidak bisa dihafal. Dan perkataan Nabi tidaklah mengkote terputus-putus, terbata-bata banyak e-nya, ya. e, sebentar e dan so. Takhallalahu diselai oleh banyak diam di antara satuan-satuan kalimat. Oleh karena itu maka petunjuknya Nabi dalam berbicara adalah petunjuk yang paling sempurna. Aisyah radhiallahu taala anha mengatakan, tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ngebut berbicara sebagaimana kalian. Walakin akan tetapi beliau berbicara dengan perkataan yang jelas, faslin yang jelas, bisa dihafal oleh orang yang duduk di dekatnya. Dan seringkali Nabi mengulang perkataannya sampai tiga kali supaya bisa dipahami. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengucapkan salam seringkali beliau ulang sebanyak tiga kali. Dan beliau adalah orang yang Eh, suka diam yang lama dan beliau adalah orang yang tidak berbicara dalam satu hal yang tidak diperlukan. Yaftatihu al-kalama dan beliau membuka perkataannya dan menutupnya dengan dua ujung mulutnya. Artinya eh, mulut dibuka lebar-lebar sehingga jelas Wayatakallamu dan beliau ber, ber, berbicara il kalam dengan perkataan yang jami, yaitu pendek syarat makna. Faslin jelas, lafudulin tidak berlebihan, wala taksirin tidak pula kurang. Dan Nabi tidaklah berbicara dalam hal-hal yang tidak penting bagi beliau. Beliau tidaklah berbicara kecuali dalam topik yang beliau berharap ganjaran dalam pembicaraan dan perkataan tersebut. Ini kutipan perkataan Ibnu Qayyim di Zatul Ma'ad. Dari Urwah Ibn Zubair ya, yang tentu ini keponakannya Aisyah dari bibinya Aisyah radhiallahu taala anha beliau mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrutu sardakum hada Ngebut berbicara sebagaimana kalian. Akan tapi Nabi itu berbicara dengan perkataan yang jelas dan jelas bisa dihafal oleh orang yang duduk di dekatnya. Catatan kaki. Hadis ini juga dihatkan oleh at tirmidhi di jamiknya, namun sanatnya, sanatnya ini da'if karena ada Humaid ibn Mas'adah. Dia seorang saduk, Humaid ibn Al-Aswad juga saduk, Yahimu Qalilan, punya sedikit waham. Usamah bin Zaid juga Soduk Yahim yang memiliki waham, salah paham. Akan tapi hadis ini asalnya diat oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi lam yakun yasrudu al hadisa kasardikum. Nabi tidaklah nyerocos berbicara sebagaimana kalian. Sebagaimana kebiasaan banyak orang yang dijumpai oleh Ibunda Aisyah. Juga diatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi Ya, karena hadis hadisan Nabi itu berbicara dengan perkataan yang seandainya dihitung oleh orang yang mau menghitungnya, tentu dia bisa menghitungnya. Penjelasannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yarsutu sardakum hada. Artinya tidaklah mengucapkan perkataan syarian dengan ngebut, ajilan tergesa-gesa, mutalahikon, susul menyusul sambung bersambung kata-katanya. Akan tetapi beliau berbicara dengan perkataan yang jelas dan jelas. Maka petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tarosul, adalah pelan-pelan dalam berkata-kata, wataani dan pelan-pelan dalam menyampaikan kalimat. Perkataan beliau jelas dan gamblang. Lain hanya dengan sebagian orang yang jika berbicara layubainu al-kalama maka dia tidaklah sampaikan perkataannya secara jelas. Warubama takhtafi bahkan sebagian kalimatnya itu tidak jelas, tersembunyi ma'asur ati karena ngebut. Maka tersembunyilah beberapa huruf. Ahyanan terkadang yang tersembunyi, yang tidak jelas, yang hilang adalah beberapa kata. Takhtafi itu bisa maknanya hilang. Ye, orang hilang bahasa Arabnya ya pakai ikhtafi. Yahfaduhu man jalasa ilaih bisa dihafal oleh orang yang duduk di dekatnya karena uduh karena gamblangnya perkataan beliau dan fasihnya. Ingat fasih itu artinya jelas. Maka bukanlah perkataan yang fasih orang yang berkata-kata dengan kali dengan istilah yang aneh-aneh ya audien tidak faham apa maknanya. Itu bukan orang yang fasih dalam bahasa Arab. Walikaunihi kaunihi bihi walikauni karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perkataannya pelan-pelan, lasar dan tidak ngebut. Kemudian dari Sumamah dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang al-kalimah. Kalimah di sini maknanya kalam. Semacam kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Nah, itu artinya kalam. salah Nabi ulang sebanyak tiga kali lituk anhu supaya bisa dipahami. Hadis ini juga dihatkan oleh Al-Bukhari. Isi hadis ini menjelaskan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena suka yukarir mengulang-ulang perkataan sebanyak tiga kali supaya bisa dipahami. Walam yakun dan bukanlah namun tidaklah ini satu hal yang menjadi perilaku Nabi dalam setiap perkataannya. Namun Nabi melakukannya jika sikon menuntut hal itu. Al-maqam sikon. Litakid misalnya untuk menegaskan satu perkara atau untuk memberikan ihtimam perhatian dengan satu hal. Maka mengulang-ulang kata itu memiliki banyak tujuan. Di antara tujuannya adalah supaya pahamnya pendengar dan supaya pendengar itu dapat menguasai perkataan yang disampaikan. Oleh karena itu maka Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan taqala anhu supaya bisa dipahami. Dan kali dan kata ini taqala anhu juga mengisyaratkan kalau itu bukan semua perkataan. Ya, ya, artinya perkataan tertentu yang memang untuk dipahami perlu itu diulang-ulang. Nah, kemudian dari Jumai ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli dia mengatakan bercerita kepadaku seorang dari Bami Tamim anak keturunan atau anaknya Abi Halah yang dia adalah uh, suaminya Khadijah yang Abi Halah ini yang Halah ini suaminya Khadijah maka ini adalah anak tirinya Nabi Yukna yang kunyahnya Abu Abdullah. Eh, dari anak laki-lakinya Abi Hala. Dari Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali mengatakan, aku bertanya kepada bibiku. Bibik dari jalur Khali. Eh, pamanku dari jalur eh, jalur ibu. Yaitu Hindun ibn Abi Hala. Bahkan wasafan dan beliau adalah seorang yang pandai dalam mendeskripsikan sesuatu. Kukatakan kepadanya, deskripsikanlah untukku bagaimanakah perkataan dan tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal maka Hindun ibn Abi Halah mengatakan berarti Hindun itu bisa nama perempuan bisa nama laki-laki. Hindun bin Utbah, ini, ini Hindun ibn anak laki-lakinya Abu Hala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kesedihannya sambung bersambung. Terus menerus berpikir laisat lahu raha, beliau bukanlah seorang yang memiliki istirahat dan kenyamanan. Suka lama terdiam, tidak berbicara dalam hal yang tidak diperlukan membuka perkataan dan menutupnya dengan nama Allah. Yang disampaikan adalah jawami kalim, kalimat-kalimat pendek yang syarat muatan pesan. Perkataan beliau faslun jelas. Tidak berlebih-lebihan, wala taksir tidak kurang. Walaysa bil jafi bukanlah seorang yang tidak punya sopan dan etika, bukan pula orang yang terlalu beretika sehingga nampak hina. Ya, dan rendah. Beliau mengagungkan nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu. Beliau tidak pernah mencela nikmat sedikit pun. Ghair annahu lam yakun yadhummu dawaqan wala yamdahuhu. Ya, beliau tidaklah ya, mencela uh, eh, zawakan wala yamdahuhu E, kalau zawakan itu kalau biasanya kalau pakai tasdid itu artinya tukang ijib. Ya. Wala yamdahu tidak pula memujinya. Wala tubghituhu adunya dan masalah dunia tidaklah membuat beliau marah. Wala makana laha tidak pula hal-hal yang kana laha yang berkenaan dengan dunia. Fa'idha tu'udhi al haqqu namun jika kebenaran dilanggar lam yakun li ghadabihi maka tidaklah ada sesuatu yang bisa menghadapi marah beliau sampai beliau membela kebenaran. Beliau tidak pernah marah linafsihi untuk kepentingan pribadinya. Walau yang tasir tidak pula pernah membela diri laha untuk pribadinya. Jika beliau berisarat, berisarat dengan seluruh telapak tangannya. Dan jika beliau keheranan, maka beliau membolak-balik telapak tangannya. Jika berbicara, salah biha. Dan jika beliau berbicara, salah biha. E, maka uh, beliau bersambung atau menyambung biha dengannya. Dengan wadaraba birohatihi Beliau pukulkan telapak tangannya bagian kanan di bagian dalam jempol kiri. Wa idza ghadiba dan jika beliau marah a'rada maka beliau memalingkan muka wa asyaha dan asyaha lewati. Wa idza fariha dan jika beliau gembira ghadda tarfahu beliau menundukkan pandangannya. Mayoritas tertawa beliau itu cuma tersenyum yaftaru an misli habbil ghamami. Kayaknya tidak ada keterangannya di sarahnya. Hada penjelasannya hada ini adalah juz'un bagian dari satu hadis panjang. kau telah lewat penyebutan sebagian yang lain darinya. Dan disampaikan dan telah dijelaskan kalau secara sanad hadis tersebut tidak sahih tentang perkataan Ibnu Hindun Ibnu Abi Halah bahasa Nabi itu mutawasil al-ahzan. Kesedihannya sambung bersambung. Maka Ibnu Qayyim berkomentar di Madarijus Salikin adapun hadis Hindun Ibnu Abi Halah yang mendeskripsikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau adalah seorang yang selantiasa sedih, sedihnya sambung bersambung. Maka ini hadis yang tidak valid, di sanatnya terdapat orang yang tidak dikenal, Kemudian dari secara konten, bagaimanakah mungkin beliau adalah orang yang terus-menerus bersedih. Padahal Allah telah menjaganya dari kesedihan terhadap dunia dan sebab-sebab dunia. Dan Allah melarangnya untuk sedih berkenaan dengan orang kafir. Dan Allah telah mengampuni dosa yang telah lewat ataupun yang belakangan. Maka dari manakah datangnya sedih pada beliau? Oleh karena itu yang benar kata Ibnul Qayyim secara konten karena daimal bisri Nabi adalah seorang yang terus menerus berwajah ceria. Dahu kasini ya, ya terus menerus kemudian menampakkan giginya, tertawa giginya. Itu artinya gembira. Ya, untuk sarah lebih detailnya saya bacakan di sarah Samail yang lain yang yaitu judulnya Wasaiq. Eh, Wasail fi Syarhi Syamail. Mutawasil al-Ahzani di sini di, diberikan pembelaan kalau tadi Ibnul Qayyim mempermasalahkan secara matan maka kalau di sini sampaikan bahasanya yang dominan pada diri beliau itu diam. Lil husni karena sedih. Dan yang menjelaskan sebab sedihnya adalah kalimat selanjutnya. Da'imal fikrah. Senantiasa berfikir. Yaitu karena beliau tafakkur yang berlebihan untuk menyaksikan kemuliaan Allah dan keagungannya. Sehingga derivatnya kalimat selanjutnya. Laisat lahu roha beliau tidak memiliki istirahat. Artinya beliau tidaklah mencari kenyamanan dengan kelazatan dunia sebagaimana pemuja dunia. Sebagaimana dalam hadis dijejak, dijadikanlah kesejukan diriku dalam sholat. Tawilah sakti beliau adalah seorang yang lama diamnya. Sakti dan sukut itu semakna. Maka kalimat ini e, menegaskan makna kandungan dari kalimat sebelumnya, Mutawasulul ahzani. Ya, terdapat dalam hadis Imam Ahmad, siapa yang diam, dialah yang selamat. Kemudian layatakallamu fi ghairi hajatin, Nabi tidaklah berbicara jika tidak diperlukan itu bukanlah satu hal yang penting secara dunia ataupun agama. Maka beliau menjaga diri dari perkataan yang tidak ada faedahnya. Mengamalkan firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ أَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Dan sebagaimana sabda beliau di hadis yang lain, tanda baik kualitas keislaman seseorang meninggalkan yang tidak penting. Dan tidak bisa kita bayangkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbicara tentang satu hal yang tidak penting. Semua perkataan beliau ya, adalah karena itu satu hal yang penting. ya Yastatiul kalamu yakhtimuhu bi ashdaqihi. Ya, ashdaq jamak dari syidqun. Ya, maka bedakan sot dengan sya. Kalau pakai sod artinya jujur. Ya, dan kalau pakai sya artinya ujung mulut. Tarfu al-fami. Hal itu kenapa? Karena yang namanya jelasnya perkataan itu terwujud manakala orang itu berbicara dengan maksimal mulutnya. Bukan orang yang ngirit eh, dengan eh, mulutnya. Maka omongannya tidak jelas. Sedangkan uh, dalam uh, sejumlah hadis terdapat larangan tasyadduq. Itu berbicara dengan sepenuh mulut. Nah, apakah ini tidak bertentangan dengan kalimat ini? Maka di sini sampaikan tidak bertentangan. Karena tasyadduq berbicara dengan sepenuh mulut yang dimaksudkan adalah at-takallu fil ibarah. Adalah memaksa-maksakan diri dalam dalam bertutur kata cari kemudian kalimat-kalimat yang sulit-sulit ya, supaya kelihatan keren, akademisi dan yang lainnya. Atau tawasuk fil kalam, ngomong panjang lebar, luas keliling yang tidak ada manfaatnya. Dalam naskah yang lain, beliau membuka perkataan dan menutupnya dengan nama Allah. Maknanya Nabi saw mengingat menyebut nama Allah di awal perkataan dan di akhirnya, atau bahkan dalam setiap waktu. Wayatakallamu bi il kalim. Nabi berbicara dengan kalimat yang pendek syarat makna. Yaitu yatakallamu bi alfadhin yasiratin. Berkata-kata dengan perkataan yang sedikit kata-katanya mutadamminatun mutadamminatin lima'anin katsirah namun mengandung pesan yang sangat banyak. Ya kalamuhu faslun wala la fudula wala taksira. Artinya perkataan Nabi itu jelas dan gamblang. Fas, uh, faslun memisah antara kebenaran dan kebatilan Iya, faslunya dimaknai kalau di sini pemisah antara hak dan batil. Jelas dan terpisahlah hak dan batil tanpa berlebihan dan tanpa kurang. Laisa bil jafi. Jafi jama, e, dari kata-kata Jafa dan dia adalah kebalikan dari albir wal wafa. Kebalikan dari bir berbuat baik wal wafa dan setia. Artinya beliau bukanlah orang yang tidak memiliki kebaikan dalam perkataan dan perbuatan. Bahkan kebaikan beliau itu tersebar pada orang-orang yang bukan kerabatnya apalagi kerabatnya. Wala bil muhin bifatil mim hmm, bifatil mim ala anu sifat musabiyah berarti mahin. Wa bi makna hakir yaitu hina. Maka Nabi bukanlah orang yang hakiran, damiman, orang yang hina dan tercela, namun adalah orang yang besar dan berwibawa, yang segan kepada beliau orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Namun jika dibaca bidom mim boleh juga dibaca dobimil muhin maka dikatakan ihana ya, wala muhin maka maknanya la yahin wala yuhakir ahadam dan nasi tidak merendahkan orang lain tidak merendahkan orang lain maka boleh dibaca mahin artinya tidak hina dan boleh dibaca muhin artinya tidak merendahkan orang lain beliau mengagungkan nikmat meskipun eh, sedikit dan tidak mencelanya sedikit pun. Maka beliau mengagungkan nikmat meskipun itu sedikit dengan kata-kata dengan memujinya dan dengan perbuatan dengan mensyukurinya. Dan beliau tidak pernah mencela nikmat sedikit pun bahkan memujinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika suka Nabi makan, jika tidak suka Nabi tinggalkan. Dalam riat yang lain dan jika Nabi tidak suka Nabi diam saja tanpa mencelanya. Kalau annahum lam yakun yadumu dzawaqan. Nah, kalau kalau dicetakan yang di sini dzawaqan itu wawunya pakai tasdid. Kalau tadi dicetakan ya, Sabtu Rozak, dzawaqan tanpa tasdid. Wala yamdahuhu Ah. Dawak di sini Fa'al bimakna maf'ul. Fa'alun bimakna bimakna maf'uli. Wal murad huna asyai al-ma'kul. Bukan orang yang mencicipi namun sesuatu yang dinikmati. Eh, yang dimaksud dengan zawaq di sini maknanya asyai al-ma'kul wal mashrub. Sesuatu yang dimakan dan diminum. Maka makanan atau minuman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yakum yadumu dawakon tidak mencela makanan dan minuman. Kenapa? Karena makanan atau minuman itu bagian dari nikmat dan mencela nikmat itu adalah kufur nikmat. Dan di sini kemudian dikatakan Nabi tidak pula memuji makanan. Yang dimaksudkan pujian yang ditiadakan adalah pujian itu menunjukkan rakus dan rakus. Walhasil kesimpulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji semua nikmat Allah dan beliau tidaklah tersibukkan dengan mencelanya. Namun di sisi yang lain Nabi tidaklah tersibukkan memuji berbagai macam makanan dan minuman. Madahaman kulluhammuhu wa kullu hammihi wa ghammihi batnuhu. Sebagaimana pujian orang yang semua pikirannya adalah mikirkan perutnya. Adapun pujian biasa maka Nabi lakukan sebagaimana telah kita baca nikmal idam al khal. Sebaik-baik makanan adalah cuka. La tubghiduhu ad Artinya tidaklah menyebabkan beliau marah dunia, ya, perkara dunia. Kenapa? Karena beliau tidak perhatian dengan dunia. Nah, jika kebenaran dilanggar, maka lam yakun lighadabi syai'un hatta yang tasirolahu. Artinya jika ada seorang yang melanggar kebenaran, maka tidak ada yang bisa menghadapi beliau satupun penghalang. Sampai-sampai Nabi ya, membela kebenaran dengan cara-cara yang benar. Perhatikan ini, membela kebenaran dengan cara-cara yang benar. Yang taqim lil haq bil haq. Beliau tidak pernah pernah marah untuk kepentingan pribadinya atau membela diri untuk kepentingan pribadinya. Kalau yang bikin marah itu hal yang berkenaan dengan pribadi beliau, maka yuqabilu bil hilmi. Maka beliau sikapi dengan lembut, dengan kedermawanan. Jika berisarat berisarat dengan seluruh telapak tangannya. Tidak mencukupkan diri dengan sebagian telapak tangan sebagaimana perilaku orang-orang yang sombong. Jika kagum dengan sesuatu, qallabaha. Ay qallaba kafahu anil hay'ah alati alaiha. Menggerakkan telapak tangannya, meninggalkan posisi sebelumnya. Bi'an yu'illa al-batna al-kafa ilal a'la dengan beliau tinggikan bagian uh, perut atau bagian dalam telapak tangan ke arah atas. tahat tasa ita salabiha. Itu maknanya ida takalama ittasala suhu bikafihi. Jika Nabi berbicara ita salabiha artinya ittasala suhu bikafihi maka perkataan beliau itu berhubungan dengan telapak tangannya. Artinya beliau gerak-gerakkan telapak tangannya. Beliau bukan orang yang berbicara kemudian telapak tangannya cuma diem saja. Namun beliau gerak-gerakkan. Wakalamu dan perkataannya yukarinu kal kafi. Ini. Maka perkataan beliau itu barang dengan menggerakkan telapak tangan diiringi dengan darbi ahadil kaf alal akhar sebagian telapak tangan dipukulkan kepada yang lain. Maka beliau pukulkan bagian dalam telapak tangan yang kanan ke bagian dalam e, jempol e, telap e, tangan kirinya. Wa idza ghadiba a'rada wa asyaha. Maka jika beliau marah, maka beliau jika beliau marah kepada seseorang a'radu anhu, maka beliau memalingkan mukanya dari orang itu. Atau boleh dimaknai memalingkan diri dari hal-hal yang bikin emosi. Asyaha maknanya sama berpaling. Wa idha fariha ghadda tarfahu. Jika gembira, beliau menundukkan pandangannya. Artinya, beliau tundukkan kepalanya. Dan tidak mem, e, tundukkan pandangannya dan tidak membuka telapak e, bola matanya karena ketawa ketawaduan. Jula dihkihi atabasumu mayoritas tertawa beliau adalah tersenyum yaftahu an, mis, uh, an misli habbil ghumami. Habbil ghumam di sini diserupakan uh, penyerupaan untuk gigi beliau. Apa itu habbil ghumam? Qil habbil ghumam al-lu'lu' permata. Apa hubungannya dengan ghumam yang artinya mendung? Li'anna yahsulu min ma'il matar an-nazil minal ghamam. Karena itu terjadi dikarenakan air hujan yang turun dari mendung. Rumah mana asalnya adalah mendung. Ya, yaftaru itu maknanya talak lau. Ya. E, maknanya adalah bercahaya. Julu dihkihi attabasumu mayoritas tertawa beliau adalah tersenyum. Yaftaru maka bercahayalah an misli semisal habil gomam semisal permata. Iftara fulanun itu maknanya tersenyum sehingga terlihat giginya. Iftara itu e, bisa juga maknanya tersenyum sehingga kelihatan giginya. Dan giginya itu semisal de, habbil romam yang tadi maknanya al-lu'lu' permata. Dan kesimpulannya hadis ini da'if jiddan karena punya dua cacat. Yang pertama majuhulnya Abu Abdullah At-Tamimi dan da'ifnya Jumai ibn Umair. Tadi ada Jumai ibn Umar ya, atau Umair, kemudian uh, Abdullah Abu Abdullah At-Tamimi. Yukna Aba Abdullah, ya, Abu, Abu Abdullah At-Tamimi.